لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله أما بعد آه، نتناقش فيما درسنا في هذا المتن المبارك أي متن القواعد الأربع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى نعم طيب هذا سيد ما حكم من حمل الحقيبة في داخل الحمام فيه القرآن نعم طيب Jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya membawa tas yang di dalamnya terdapat mushaf Al-Qur'an ke dalam WC? ذكرنا أنه لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله نعم جاوب ترجم Ana كرر نعم أنا أنظر هذا ترجم الإجابة يا طيب. شيخ يعني الجواب طيب ذكرنا فيما تقدم أنه لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله نعم لا القرآن ولا المتون العلمية مثلا نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم Pada pelajaran sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa tidak boleh sisi orang masuk ke WC dengan membawa Quran ataupun di dalamnya terdapat tulisan-tulisan misalnya zikir-zikir. Ini tidak boleh masuk dengan Al-Quran di dalam WC. Illa 'inda darurah Kecuali dalam keadaan darurat. Fa'idha khafa min as-sariqah kalau dia takut ada yang mencuri Qurannya tersebut atau bukunya yang di dalam terdapat أو zikir-zikir كان في مكان يعرف أنه ممكن يأخذ بعض الكفار المصحف ويقطعوه وما إلى ذلك فهذا يدخل به لكن يضعه في داخل جيبه ولا يجعله مفتوح نعم Atau ketika misalnya dia berada di tempat yang mana kalau dia menaruh Al-Quran itu di luar maka orang-orang kafir misalnya mereka mengambil Al-Quran tersebut kemudian merusaknya maka keadaan seperti ini adalah keadaan darurat boleh baginya masuk di dalam WC e, bersama memasukkan Al-Quran tersebut dalam kantungnya akan tetapi jangan sampai dia membuka Al-Quran tersebut Nah Wa yakul mata mamun yakul Nah Di sini ada pertanyaan kapankah makmum mengucapkan amin? Tsumma yaqul hal ma'al imam? Atau قال ba'da عليه imam? الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا يعني بعد أن يؤمن الإمام نؤمن نحن وإذا لم نسمع تأمين الإمام نقدر أنه أمن ثم بعد هذا نؤمن نعم Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau imam sudah mengatakan amin, maka katakanlah kalian amin. Maka kita mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin. Kalau kita tidak mendengarkan imam mengucapkan amin, maka kita memperkirakan e, kapan imam itu atau e, kita e, misalnya waktunya kira-kira berapa imam itu mengucapkan amin. Kemudian setelah waktu tersebut kita mengucapkan amin. Nah. ويقول هنا الشيخ آه، ما حكم سد السحوي وكيفيته يا شيخ اجعل لكل ورقة سؤال واحد فقط أحسن طيب نعم كل ورقة سؤال بس هذا يعني. إيه، هات بعده لكن تجيب يا شيخ كورونا هي نعم كورونا هي يعني. ايش هو؟ تجيب يعني ما حكم سجود السهوي وكيفيته ذكرنا فيما تقدم سجود السهو ما يتعلق بسجود السهو أنه لابد في ترك الأركان أن يأتي بالركن وما بعد الركن وإلا فالصلاة باطلة kita sudah menyebutkan bahwasanya ketika kita meninggalkan eh, rukun maka kita harus mendatangkan rukun tersebut kemudian kita mendatangkan yang setelah rukun tersebut kalau kita tidak mendatangkan rukun tersebut maka salat kita itu batil حكم سجود السحب واجب dan إذا ترك rukun atau wajib min wajibat salat. Naam. Dan dia melaksanakan sujud sahwi kalau meninggalkan rukun dan wajib-wajib salat. Kaifiyatuhu syekh? Naam. yukabbir Kaifiyatuhu? Kaifiyatuhu يكبر ويسجد ثم يكبر ويجلس ثم يكبر ويسجد ثم يكبر ويجلس ويسلم بلا تشهد نعم يعني الآن إما أن يكون السجود للسهو قبل السلام أو بعد السلام إذا كان قبل السلام نعم ترجم Jadi dia sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. بعد أن ينتهي ويفرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية واستعيذ بالله من أربع Setelah dia membaca tasyahud akhir dan tasyahud Ibrahimiyah, يقول الله أكبر ويسجد kemudian dia mengatakan Allah Akbar, kemudian dia sujud. يقول في السجود سبحان ربي الأعلى Dan dia mengatakan dalam sujud subhana rabbil a'la. ثم يكبر ويجلس Kemudian dia bertakbir dan duduk. اغفر لي Kemudian mengatakan اغفر لي ثم يكبر ويسجد Kemudian dia bertakbir dan sujud. ويقول سبحان ربي الأعلى Dan mengatakan subhana rabbiyal a'la. ثم يكبر ويجلس Kemudian dia bertakbir dan duduk. ويسلم دون أن يقول شيء dan dia salam tanpa mengucapkan apapun. ومثله بعد السلام Dan perbuatan ini juga seperti sa- eh, seperti sesudah salam. نعم يسأل الشيخ آه، غسل الجنابة ما حكم البسملة سواء كان في الوضوء أو في الاغتسال من العلماء من يرى الوجوب ومنهم من يرى كالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنها مستحبة والأصل أن تأتي بها ولا تتركها نعم Jadi pertanyaan di sini apakah mandi janabah apa hukumnya mandi janabah tanpa baca bismillah. Jadi hukumnya tadi sudah disebutkan oleh Syekh bahwasanya e, membaca bismillah ada yang mengatakan wajib, ada juga yang uh, mengatakan sunnah uh, uh, Muhammad Saleh bin Utsaimin mengatakan sunnah. Naam. Beliau mengatakan sunnah. Wallahu a'lam. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن تحريك المسبحة أحسن من قولنا السبابة فقال نعم يحركها شديدا نعم Pertanyaan di sini bagaimana hukumnya menggerak-gerakan jari telunjuk secara berlebihan? Imam Ahmad pernah ditanya yaitu tentang menggerak-gerakan jari dengan berlebihan. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwa e, seorang ketika menggerak-gerakan jarinya yaitu dengan menggerak-gerakan dengan syadid yaitu dengan e, kuat atau apa di sini mungkin bisa dikatakan berlebihan. يعني يحرك تحريك شديد التحيات لله هكذا تحريك دون هكذا هذا الرفع الخفض خطأ هكذا أو يحلق هكذا أيضا خطأ نعم يقول التحيات هكذا يحركها شديدا نعم Ya. اشرح Jadi digerakan tadi apa tidak naik turun, kemudian juga tidak melingkar, akan tetapi digerakkan dengan cepat. دون الرفع والخفض أو التحليق نعم لماذا لا تذكر هذا Boleh sih, terjam tuh ke belah kulit. فاهمه الحمد لله نعم Boleh sih. Jamak qasar. Mungkin naj'aluhu wahid. Safar. نعم القصر لأي صلاة Jadi pertanyaan di sini bolehkah jamak qasar dijadikan satu ketika eh, safar? نعم أي صلاة التي تقصر Kita harus mengetahui salat apa dulu yang dikasar. ما يقول علماء أهل السنة في القصر يقول قصر الرباعية قصر الرباعية Ulama mengatakan bahwasanya qasar itu pada rakaat-rakaat yang empat. أي صلاة التي تقصر كل صلاة ذات أربع ركعات هي التي تقصر يعني الظهر والعصر والعشاء أما الفجر والمغرب هذه لا تقصر Setiap salat yang empat rakaat itu bisa dikasar. متى تقصر الصلاة تقصر الصلاة عند السفر نعم إذا سافر الإنسان نعم Dan salat dikasar ketika seseorang itu safar. طيب يبقى معنا الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء Dan yang tersisa dari kita yaitu menggabungkan antara zuhur dan asar itu di jama kasar, begitupun maghrib dan isya. إما جمع تقديم أو جمع تأخير baik itu jama takdim yaitu didahulukan atau dijama ditakhir di jama takdim an yuqaddim al-'asr ma'a dhuhr fi waqt adh-dhuhr Adapun jama takdim yaitu mendahulukan salat asar dimasukkan di dalam waktu zuhur awal al-'isya ma'a maghrib fi waqt al-'isya atau maghrib dengan isya pada waktu isya atau jama' ta'khir atau menggabungkan itu jama ta'khir kan yuakhir al-dhuhr إلى وقت العصر ويصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا في وقت العصر atau dia salat zuhur pada waktu asar dan dia harus mendahulukan salat zuhur dulu. wa yuakhir al maghrib ila waqt al isha yusalli al maghrib يصلي thumma al isha thaniyan fi waqt al isha Kemudian dia mengakhirkan salat maghrib pada salat isya dan dia mendahulukan salat maghrib kemudian salat isya. mata yakun al jam' ذكرنا متى يكون القصر القصر للصلاة الرباعية للمسافر نعم jadi kita sudah menyebutkan qasr dan jam' tadi dan qasr itu dilakukan pada safar dan pada salat-salat yang rakaatnya ada empat فإذا صلى المسافر فإذا صلى المسافر Jikalau seorang musafir itu salat منفردا dia sendiri أو إمام atau jadi imam atau khalf imam musafir yaqsir as-salat rubaiyah atau dia berada di dalam di, di belakang imam yang safar dia apa dia mengkosor yang rubaiyah tersebut yang empat rakaat. Famadha yasna' yusalli ar-rubaiyah rak'atain. Yani yaqsir ar-rubaiyah. Apa yang dia lakukan yaitu dia mengkosor yang empat yang tadi. Lakin in shalla khalf imam muqim yusalli arba' rak'at. Akan tetapi kalau dia sholat di belakang imam yang mukim, labud an yusalli bi salatil imam, ay arba' rak'at wa la yaqsir. Maka dia harus salat dengan salatnya imam tanpa mengkasar. Hatta law adraka ma'al imam rak'a wahidah. Walaupun dia mendapati imam itu satu rakaat. Yaqum wa ya'ti bi thalath rak'at. Itu dia berdiri dan dia datang uh, tiga rakaat yang dia harus lakukan. Lakin hunak masalah yunabbih alaihi Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala. Akan tapi di sana ada masalah yang diperingatkan oleh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah. Annal musafir bahasanya seorang musafir jika kan yasma' nida jikalau dia mendengar azan yajib alaiha an yujib wa yusalli ma'al jamaah maka wajib baginya untuk memenuhi panggilan tersebut dan solat berjamaah. Lana jamaah la tasqut anil musafir karena jamaah itu tidak gugur kewajibannya atas musafir hatta fi halal harb la tasqut al jamaah walaupun itu pada keadaan perang tidak boleh apa tidak boleh lalai dari berjamaah walihada syari'at salat al oleh karena itu disyariatkan salat khawf li'anna al asl al ijtima' karena asal itu adalah untuk bersama-sama Rabb wahid Rob itu wahid wa nabi wahid alaihi salatu wassalam nabi kita juga wahid yaitu satu wa din wahid agama kita satu wa qibla wahidah qibla kita satu wa salawat khams dan selawat itu ada lima wa jum'ah wahidah jumat kita satu al asal an takun jum'ah wahidah fi kull baldah dan asal dari jumat itu yaitu supaya setiap uh, negeri itu memiliki jumat وكذلك اجتماع في الحج begitu pula في يوم واحد berkumpul pada musim haji pada hari yang satu وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق Nabi Muhammad SAW memperingati mewanti-wanti untuk berpecah belah قال وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كل في النار إلا واحدة Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan kecuali yang sel yang selamat cuma satu. Halo man ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Lam yas'alu 'anil firaq allati an nar. Sa'alu 'anil an-najih. Yaitu mereka tidak menanyakan orang-orang yang menyimpang tersebut akan tetapi mereka bertanya tentang orang-orang yang selamat. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah mengatakan, "Humul jamaah." Mereka adalah orang yang berjamaah. Wa fi riwayah dan di dan di riwayat yang lain, "Al ma ana alaihi al-yawm ashabi." dan apa yang saya pada saat ini dan sahabatku berada di atasnya. إذا لا يمكن أن يكون اجتماع إلا على ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم Dan kita tidak mungkin berjamaah bersama-sama kecuali dengan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. نسأل الله أن يجعلنا منهم Dan kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi orang eh, seperti mereka. نعم أما بالنسبة للجمع Adapun berkaitan dengan jamak بين الظهر والعصر antara zuhur dan asar, أو المغرب والعشاء maghrib begitupun maghrib dan isya, إما جمع تقديم أو جمع تأخير على ما ذكرنا baik itu jamak takdim atau jamak takhir. يكون هذا للمسافر Dan ini dilakukan oleh musafir, وكذلك للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها begitu pula yang sakit dan dia tidak bisa sholat pada eh, setiap waktunya. Wa indal haraj Begitupun ketika merasa susah. Misal al-haraj. Misal susah. An yakun 'indana tabib. Yaitu di antara kita misalnya ada dokter. Wa yadkhul ila ghurfat al-'amaliyat mathalan as saat tasia sabahan. Kemudian dia masuk dalam ruang operasi jam 9 misalnya. Yadkhul waqt adh-dhuhr wa huwa fi ghurfat al-'amaliyat. Masuk waktu zuhur dan dia masih dalam ruang operasi. ولا يستطيع أن يترك هذا المريض ويخرج يصلي Dan dia tidak bisa meninggalkan yang sakit ini yaitu untuk keluar melaksanakan sholat. فماذا يصنع Apa yang harus dia lakukan? يؤخر الظهر إلى العصر ويجمع بين الظهر والعصر يجب. جمع تأخير Dia mengakhirkan zuhur yaitu dia sholat zuhur pada asar yaitu dia menggabung keduanya. خرج من بيته وهو في الطريق Dia keluar dari rumahnya dan dalam sedang perjalanan. ولا يستطيع أن يخرج من هذا الطريق وزحام شديد Dia tidak bisa keluar dari jalan tersebut karena eh, banyak misalnya kendaraan. كما يعني يحدث أحيانا Sebagaimana yang terjadi misalnya di Jakarta. نعم فماذا يصنع Apa yang harus dia lakukan? إذا استطاع أن ينزل ويصلي لابد من أن يصلي الصلاة في وقتها Jikalau dia mampu untuk turun dari mobil tersebut untuk melaksanakan sholat, وإن لم يستطع له أن يؤخر يجمع جمع تأخير Maka hendaklah dia turun dan melaksanakan salat. Kalau tidak bisa, maka boleh baginya untuk mengakhirkan kemudian dia jama' ta'khir. Lakin عليه أن yattaqillah الله أولا ويتحرى أن yusalli الصلاة في وقتها Akan tetapi dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seyogianya dia salat sesuai pada waktunya. Naam. Mungkin ada. Ghairu. Yasal mungkin jamak qasar. Jama' ذكرنا هذا قلنا يقصر الرباعية ويجمع بين الصلاتين في السفر نعم ويكون يعني أنف نعم pertanyaannya, apakah air yang keluar dari hidung karena pilek dapat membatalkan wudhu dan sholat? هل ذكرنا هذا في مبطلات الصلاة Apakah kita menyebutkan ini dalam pembatal-pembatal sholat? إذن غير مبطل للصلاة وهذا يبين ثمرة دراسة هذه المتون ذكر مبطلات الصلاة كل ما يرد من أسئلة غير هذه النواقض التي ذكرنا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نقول غير مبطلة للصلاة أو مفسدة للصلاة نعم Jadi tidak membatalkan wudhu. Dan kata Syekh ini adalah merupakan buah dari eh, apa yang telah kita pelajari dari Durus Muhimmah. Bahwa semua yang disebutkan eh, selain dari pembatal-pembatal yang disebutkan dalam kitab eh, yang kita telah bahas, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu sesuai yang ada di kitab eh, yang telah kita baca. نعم هو نفس السائل واحد لا كل ورقة سؤال آه نعم نعم نعم طيب اترك السؤال هذا ذكرنا فيما تقدم أن ما يفتي به العلماء أن تارك الصلاة بالكلية كافر كفر أكبر زوجة عليه حرام وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين نعم kita sudah menyebutkan di sini tentang orang yang meninggalkan sholat yang berlama-lama apa hukumnya jadi kita sudah menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan ini hukumnya dia bisa jadi telah keluar dari Islam dan boleh jadi kalau sudah hukumnya seperti ini boleh jadi istrinya itu telah haram baginya. Aslan mal farq بين هذا وبين الكافر قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم Jadi apa perbedaan antara seorang yang melaksanakan sholat dengan seorang yang kafir? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya perbedaan antara kita itu orang-orang kafir, itu orang musyrik, yaitu tergantung pada sholatnya. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat maka dia telah kafir. rajul wal-kufur Antara kekufuran dan kesyirikan yaitu meninggalkan sholat. Nah, يعني ماذا يريد بعض الناس من السؤال يريد أن نقول لا تصلي أم ماذا يعني ماذا يريد بعض الناس من السؤال أن نقول لا تصلي Di antara manusia apa yang mereka inginkan dari pertanyaan apakah mereka menginginkan tidak ingin melaksanakan salat? ما يمكن معلوم من الدين بالضرورة من أنكر وجوب الصلوات الخمس كافر كفر أكبر مخرج من الملة ولو صلى Karena perkara ini, perkara salat ini perkara yang sudah diketahui oleh kebanyakan manusia atau disebut ma'lumu minad-dini bidurur, sesuatu yang semua orang mengetahuinya. يعني يأتي إنسان ويسأل مثلا يقول والدي به كذا وكذا وكذا هل تظن أن هناك عالم معتبر من علماء أهل السنة والجماعة يقول بعقوق الوالدين Kalau seorang misalnya bertanya dengan pertanyaan yang ini yang itu, Apakah ada seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah misalnya mereka mengatakan bahwasanya bolehnya kita durhaka kepada orang tua? لا يمكن أن أحد من علماء أهل السنة يقول بعقوق الوالدين لكن لابد أن تبحث عن حل تصلح به هذا الإشكال الذي هو بينك وبين الوالد مثلا نعم tidak mungkin ulama mengatakan bahwasanya boleh bagi kita untuk durhaka kepada orang tua dan yang kita cari yaitu bagaimana kita mencari solusi itu permasalahan antara seorang anak dengan seorang ibu. Hal makna هذا أن تطيع الوالد في معصية الله? Apakah makna seperti ini yaitu engkau harus mentaati orang tua dalam maksiat kepada Allah? لا. Tidak. Lakin هذا ليس بعقوق للوالدين. Tidak. Dan ini bukanlah apa uh, durhaka kepada kedua orang tua. يعني إذا أمر الوالد الولد بترك الصلاة Jikalau orang tua misalnya menyuruh anaknya untuk meninggalkan sholat, wa abal walad illa an yusalli al fariidah. Dan seorang anak tidak mau kecuali Hal hadha uquq lil walidain? Apakah ini termasuk durhaka kepada orang tua? La, laisa bi uquq lil walidain. Naam. Tidak, ini bukan merupakan durhaka kepada orang tua. Karena la ta'at lil makhluq fi ma'siyati al khaliq. Naam. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. فبعض الناس يسأل يقول أنا لا أصلي نعم Di antara manusia dia mengatakan saya tidak wala asum Ramadan dan saya tidak akan berpuasa. Wala atawarra fi sabb ad-din wa sabb ar-rabb wa sabb an-nabi sallallahu Dan saya tidak berhati-hati untuk mencelah Allah atau mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasna' wa yasna' wa yasna' min al-muharramat. Dan dia melakukan semua perkara yang diharamkan. Wa yatruk at-ta'at. dan meninggalkan ketaatan. ماذا نقول عن هذا؟ هل يوجد مسلم لا يعرف أن سب الرب وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر أكبر Apakah ada di antara manusia yang tidak mengetahui bahwasanya mencela Allah, mencela Rasulnya bukan merupakan apa, kekufuran yang besar? هذا معلوم من الدين بالضرورة Perkara seperti ini perkara yang sudah diketahui oleh kebanyakan manusia. هل يوجد احد من اليهود والنصارى هل يوجد احد من اليهود والنصارى يسب موسى او عيسى عليهم الصلاه والسلام apakah ada di antara orang-orang Nasara orang-orang Yahudi yang mereka mencela Musa dan Isa alaihimassalam atau yusub din al-Yahudiyah wal Nasraniyah atau dia mencela agama Yahudi dan Nasrani la la tajid tidak ada lakin tajid mimman yad'i al-Islam Akan tetapi kita akan mendapatkan seorang yang dia mengaku Islam, من يسب الرب dia mencela Allah Subhanahu wa taala. ويسب النبي صلى الله عليه وسلم Dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويسب الدين dan dia mencela agama. نعم فهذا الأمر أمر معلوم من الدين بالضرورة نعم Perkara seperti ini perkara yang merupakan sesuatu yang sudah diketahui dengan darurat. بعد فيقول الشيخ ما فرق بين الأخلاق والآداب وبين الأمانة والوفاء ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الآداب الإسلامية الآداب عند الأكل والشرب والأخلاق كالصدق والأمانة والشجاعة وغيره ذكرها المؤلف وفرق بينهما نعم بعده Jadi di dalam kitab Syekh eh, Ibn Bas di sini dia mengatakan bertanya apa perbedaan antara akhlak dan adab atau perbedaan antara amanah dan wafa menepati janji. Jadi Syekh mengatakan bahwasanya di dalam kitab yang telah kita pelajari bahwasanya di sana ada ada adab makan, ada ada adab minum, ini merupakan adab. Kemudian di situ ada akhlak, misalnya jujur dan amanah itu merupakan akhlak. Nah. هنا يكون الشيء آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، في صلاة الجماعة عند تسليم ونحن مأموم هل نسلم مباشرة بعد تسليم الإمام الأول أو ننتظر بعد التسليم الثاني الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليم الثانية ثم يسلم lebih utama dia menunggu taslimnya imam kemudian dia salam متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية أسأل هكذا أسأل أقرأ الشيخ قال أولا هكذا أسأل متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية Kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah pada salat-salat yang dijaharkan, yang dikeraskan suaranya imam, بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة yaitu setelah imam membaca Al-Fatihah. وذكرنا أن قراءة الفاتحة ركن في السرية وفي الجهرية Dan kita sudah membacakan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu merupakan rukun baik salat-salat yang dikeraskan atau salat eh, salat-salat yang dipelankan. وهذا أحوط Dan ini lebih hati-hati. إلا إذا أدرك الإمام راكعا يركع ويعتد بهذه الركعة Kecuali jika dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku, dia langsung ruku dan tidak membaca Al-Fatihah. نعم Jadi soalnya tadi eh, apa apabila kita sholat di belakang imam sebagai makmum dan imam membaca Al-Fatihah dengan keras, apakah kita sebagai makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi dengan pelan? Ini sudah dijawab. Lakin jika kana al-imam yusri' fi as-salah wa yusalli salat al-musi' fi salatihi akan tetapi, jikalau seorang imam mempercepat sholatnya di dalam sholat dan dia sholat seperti solatnya yang telah disebutkan dalam hadis yaitu seorang yang rusak solatnya يعني يصلي بسرعة شديدة جدا مخلة بالصلاة yaitu dia solat dengan cepat yang bisa menghilangkan sifat dari solat tersebut ولا تستطيع عند متابعة هذا الإمام الاتيان بالأركان dan engkau tidak bisa mengikuti imam dan mendatangkan rukun يعني مثلا يصلي الظهر misalnya dia solat zuhur Qala Allahu akbar takbiratul ihram. Dia mengatakan Allah akbar takbiratul ihram. Thumma mujarrad ma qulta alhamdulillah rabbil akbar wa Dan ketika antum mengatakan alhamdulillah rabbil alamin dia langsung ruku. Apa yang engkau lakukan? Hal tutabi' al-imam fi tark Apakah engkau mengikuti imam dalam meninggalkan rukun? La. Tidak. Taqra al-Fatihah bisur'ah lakin sur'ah ghair mukhilla surat al-fatihah bisa dibaca dengan cepat akan tetapi jangan sampai itu menghilangkan atau merusak bacaan al-fatihah tersebut نعم فإن صنعت هذا أي أن المأموم هنا أسرع دون الإخلال بالفاتحة وكان الإمام من شدة السرعة قد سجد مثلا فلا عليك المهم أن تأتي بالأركان لأن الإمام لا يتحمل الأركان نعم dan jikalau seorang makmum membaca al-fatihah dengan cepat dan eh, apa tidak menghilangkan masalah misal, misalnya bacaan al-fatihah tersebut menghilangkan bacaan-bacaan yang perlu dibaca kemudian dia langsung sujud bersama imam ini tidak apa-apa لكن لا يعني هذا أن يأتي المأموم ويقرأ بترتيل وكذا ويقول أن الإمام أسرع نعم dan eh, tidak datang seorang makmum dia mengatakan dia mem- misalnya membaca al-fatihah dengan pelan kemudian dia mengatakan imam membaca dengan cepat نعم فذكرنا أنه يسرع دون الإخلال بالقراءة نعم kita sudah mengatakan bahwasanya dia membaca al-fatihah dengan cepat akan tetapi jangan sampai dia meninggalkan atau menghilangkan eh, bacaan-bacaan yang terdapat dalam al-fatihah نعم هذه الورقة الأولى ورقة الإذاعة الأولى هذا؟ نعم هل يصح أن يصلي بالفاتحة فقط دون أن يقرأ سورة نعم Ini pertanyaannya, Assalamualaikum. Eh, ana mau tanya, ketika ana sholat, anak ana tiba-tiba menangis. Lantas ana sholat hanya membaca al-fatihah tiap rakaat. Apakah sholat ana sah? Syukron. نعم ذكرنا فيما تقدم أن قراءة الفاتحة ركن Kita sudah menyebutkan bahwasanya eh, Eh, membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Wa qira'at as-surah ba'da Al-Fatihah sunnah. Dan membaca surat setelah Al-Fatihah ini adalah sunnah. Fa idza tarak qira'at as-surah fa as-salah sahihah, lakin yanqus ajra as-salah. Jika dia meninggalkan surat-surat pendek misalnya setelah Al-Fatihah, maka salatnya itu tetap sah kan, tetapi pahalanya itu berkurang. Hal yasih إذا صلى أو صلت المرأة وكان لها ولد يبكي أن تحمل هذا الولد وهي تصلي Apakah sah salatnya seorang seorang ibu ketika anaknya menangis kemudian dia menggendong anaknya tersebut? نعم يصح أن تحمله وتصلي به نعم Yaitu sah, yaitu dia menggendong anaknya, yaitu anaknya tersebut menangis. نعم الله أعلم نكتفي بهذا المقدار إخواننا نريد منكم أن تتعاونوا معنا على دراسة المتون العلمية التي أوصى بها العلماء. Jadi Syekh eh, berwasiat kepada antum semua yaitu untuk mempelajari matan-matan yang diwasiatkan oleh para ulama. نريد من هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن الكل يبدأ بدورة نعم مع نفسه. Dan kita menginginkan eh, baik kita semua eh, bagi antum-antum semua untuk memulai daurah yaitu dari dirinya sendiri. فماذا تصنع؟ Apa yang engkau lakukan? تعرف أن عليك واجب بل أوجب الواجبات Engkau mengetahui bahwasanya engkau memiliki kewajiban أن تتعلم هذا الدين dan engkau memiliki kewajiban yang paling wajib yaitu untuk mempelajari agama ini. فكيف تصنع؟ Apa yang engkau lakukan? ta'ti ila al-mutun. Engkau datang eh, menghadirkan matan. Tabda bihadzal matan, matan ad-durus al-muhimma al al Engkau memulai dengan matan ini yaitu matan durus muhimmah. Turaji' ma akhadna fi hadhihi ad-dawrah. Engkau mengulang apa yang kita eh, dapatkan dari daurah ini. Tastami' lil ashritah. Kemudian engkau mendengarkan eh, apa kaset abra al-mawqi' yaitu lewat mau apa lewat internet أو atau, الإذاعة atau lewat radio أو تنسخ مثلا من الموقع أو من بعض الطلاب atau misalnya dijadikan CD وتبدأ تسمع kemudian engkau memulai mendengar ثم بعد هذا تأتي إلى الاختبار الموجود في المذكرة kemudian setelah itu engkau datang atau melihat soal-soal yang ada di makalah وتختبر نفسك dan menguji diri sendiri إذا ضبطت ما في هذه الدروس المهمة تنتقل إلى كتاب ثاني kemudian jikalau engkau كالأصول الثلاثة مثلا jikalau engkau sudah eh, misalnya sudah tepat dalam jawaban itu وع- وعلى هذا تسير في العلم yaitu en- engkau berpindah kepada usul salasah kemudian dan engkau berjalan seperti ini dalam menuntut ilmu لأننا لا يمكن أن نستفيد من الدروس إلا بالضبط والحفظ والمذاكرة وهذه هي طريقة السلف أنه كان السلف لهم مجالس خاصة للمذاكرة نعم karena kita tidak mungkin akan mendapatkan manfaat dari eh, daurah atau belajar itu tanpa kita teliti menghafal merojaah فتحدد لك في كل يوم وقت محدد للدرس نعم dan engkau menentukan waktu tertentu pada setiap hari yaitu untuk belajar ولو كان هذا بعد صلاة الفجر يكون أحسن dan kalau waktu itu setelah eh, salat fajar ini lebih baik ولو يكون هذا الوقت من ربع ساعة إلى نصف ساعة يكفي بإذن الله walaupun waktu itu eh, 15 menit atau setengah jam وقت للدرس waktu untuk belajar ومع الدرس المذاكرة والاختبارات kemudian itu me- me- mengulang-ulang dan yaitu menguji diri sendiri وتجعل وقت آخر للحفظ dan menjadikan waktu yang lainnya untuk menghafal تستطيع بإذن الله أن تجعل كل ما حولك يساعدك في طلب العلم dan engkau bisa menjadikan setiap orang yang berada di sekelilingmu untuk membantumu dalam menuntut ilmu أنت في عندما تكون في السيارة أو في القطار أو في الطائرة أو في أي وسيلة من وسائل الاتصال تستطيع أن تستمع إلى الدرس عبر الجهاز المحمول عبر الام بي 3 مثلا عبر الرادي عبر كذا engkau sekarang dimanapun berada misalnya di atas kendaraan di mobil atau di atas kendaraan yang mana saja kita bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran baik itu lewat MP3 atau HP dan lain sebagainya عندما تلتقي بزملائك باخوانك باقربائك ماذا تصنع Ketika engkau bertemu dengan saudara-saudaramu atau teman-temanmu, apa yang engkau lakukan? بدل ان تضيع الوقت في القيل والقال والغيبه والنميمه وغير هذا Yaitu engkau memulai apa? Memulai dengan perbuatan-perbuatan yang lain seperti ghibah atau namimah. تسال ما هو الاسلام Ya, daripada engkau apa berbuat seperti itu ghibah atau namimah, lebih baik engkau bertanya apa itu Islam. فاذا عرفوا الاسلام الحمد لله وان لم يعرفوا تعلم الناس Jikalau dia bisa menjawab apa itu Islam, maka itu kita ucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak tahu, kita ajarkan orang tersebut. فالذي توقن منه مئة بالمئة الذي أنت موقن منه من العلم مئة بالمئة كوجوب الصلاة الخمس مثلا والتوحيد تعريف التوحيد وأنواع التوحيد مثلا وأركان الصلاة وشروط الصلاة واجبات الصلاة فالذي أنت موقن منه مئة بالمئة هذا تعلم الناس وتتذاكر به نعم Jikalau engkau mengetahui ilmu yaitu dengan 100% maka engkau bisa mengajarkan manusia dengan ilmu tersebut. Misalnya ilmu tentang salat, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat. Kalau kita kalau antum sudah mengilmui 100%, maka boleh bagi antum untuk mengajarkan kepada manusia yang lainnya. هل يصح أن تفتي؟ Apakah sah bagimu untuk berfatwa? أبدا لا يمكن بل هذا أي الفتوى بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب ومن الذي له الفتية العلماء نعم Apakah engkau bisa berfatwa? Tidak. Karena fatwa tanpa ilmu ini merupakan dosa besar dan fatwa itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki ilmu yaitu para ulama. Lau kunna ala hadhihi at-tariqah nastami' li syuruhat al-ulama kalau kita di atas jalan ini yaitu mendengar sarah-sarah atau penjelasan para ulama fi kulli yawm pada setiap harinya wa nahfaz kemudian kita menghafalnya wa nuraji' kemudian kita mengulanginya ونتذاكر فيما بيننا dan kita saling meroja di antara kita ونعلم الناس ما هو معلوم من الدين بالضرورة dan kita mengajar manusia terhadap perkara-perkara yang sudah diketahui dalam agama ini dengan darurat مما نوقن مئة بالمئة منه dan engkau yakin dengan 100% dengan ilmu tersebut لتغير حال الأمة وتغير حالنا maka keadaan kita pasti akan berubah فنريد إخواننا من هذا اليوم تبدأ دورة علمية لكل واحد منا dan kita menginginkan mulai pada hari ini pada diri pada kit, pada diri masing-masing kita yaitu untuk memulai daurah ilmiah بعض الناس يريد أن يكون دائما قزم إيه يعني صغير طفل di antara manusia mereka senang untuk menjadi orang yang kecil تقول له تعال احفظ يقول لا أستطيع أحفظ Ketika kita memanggil dia untuk menghafal, marilah kita menghafal. Dia mengatakan saya tidak mau menghafal. Udrus astati' ad Kita mengatakan kepadanya, eh, belajarlah, maka dia akan mengatakan saya tidak mau belajar. Ya'tadzir bi umur wahiyah. Dia beralasan dengan perkara-perkara. Yaqul 'indi 'amal. Dia misalnya mengatakan saya memiliki banyak amal. Aulad. Atau memiliki banyak anak. Laisa 'indi waqt. Saya tidak memiliki waktu kadzab bohong pendusta wala syak fi kadhibih dan tidak diragukan dalam kedustaannya tersebut law tas'al hadha kalau engkau bertanya kepada orang ini an amr an-nikah misalnya jika engkau bertanya kepadanya tentang perkara nikah misalnya hal ladaik waqt fil bahth an zawja yaitu yang berkaitan dengan membahas, eh, mencari wa tajma' al mahar istri wal athath wa kadha atau mengumpulkan harta yaqul na'am dia akan mengatakan iya. Fama balak al jannah? Apa pedulimi dengan apa jalan untuk menuju surga? Idzan kull wahid minna sayus'al al qiyamah. Setiap dari kita itu pasti akan ditanya pada hari kiamat. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika mereka pada hari kiamat dipanggil, apa yang kalian jawab dari rasul kalian? سائلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن Allah Subhanahu wa taala akan bertanya pada hari kiamat tentang عن النبي عليه الصلاة والسلام tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هل أدى الأمانة apakah Nabi telah menunaikan amanah ونصح الأمة dan dia telah menasihati umat وبلغ dan dia telah menyampaikan وجاهد في الله حق جهاده dan dia tidak telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad لابد أن تقول نعم engkau akan mengatakan tidak boleh tidak engkau mengatakan iya سائلك الله ماذا صنعت في هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام jikalau engkau ditanya apa yang engkau lakukan dengan apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هل تعلمت apakah engkau telah belajar هل عملت apakah engkau beramal هل دعوت apakah engkau berdakwah هل صبرت apakah engkau bersabar على العلم yaitu menuntut ilmu thumma 'ala al-'amal kemudian sabar dalam beramal thumma 'ala ad kemudian sabar dalam berdakwah فلا بد an tujib 'an hadha wa nahnu la natlub minkum illa ma huwa ma'lum min ad-din bid tidak boleh tidak engkau harus menjawab perkara ini dan kami tidak menuntut dari kalian melainkan perkara-perkara yang merupakan kewajiban yang paling wajib yang sudah diketahui dari perkara agama ini yaitu perkara yang sudah diketahui dengan darurat. كل واحد منا يحب أن يكون له أولاد Setiap di antara kita menginginkan, mencintai untuk memiliki anak, أولاد على ماذا؟ على الطاعة yaitu anak di atas ketaatan, على الإسلام di atas Islam, على التوحيد di atas tauhid, على الإيمان di atas iman yuhafadhu 'ala salawat al-mafruḍa ma'al jama'ah menjaga salat yang wajib bersama jamaah kaif ta'muru bi syai' wa anta la ta'tih bagaimana engkau menyeru kepada sesuatu sementara engkau tidak melaksanakannya fala nutabbiq nahnu awwalan tidak boleh tidak kita harus merealisasikan kepada diri kita sendiri pertama kali fa al-an jil yu'allim al-jil alladhi yalih Sekarang setiap masa dia akan mengajar masa yang berikutnya. يعني أنتم الآن تعلموا الأجيال التي بعدكم Sekarang kalian itu dituntut untuk mengajar masa yang akan datang. فإذا لم تتعلموا كان الجيل الذي بعدكم أسوأ منكم Jikalau kalian tidak belajar, maka orang-orang yang datang setelah kalian, orang-orang yang datang setelah masa kalian, maka mereka pasti lebih buruk daripada kalian. ماذا صنع الصحابة رضوان الله عليهم Apa yang dilakukan sahabat radhiyallahu taala anhu? قاموا بهذا الدين وبلغوه dan عملوا تعلموا وعملوا ودعوا mereka telah melaksanakan agama ini dan ter- mereka telah uh, me- berilmu, menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan mereka juga bersabar. Idzan kull wahid minna talib ilm. Dan setiap kita ini adalah penuntut ilmu. Wa kull wahid minna da'iyah ila Allah. Dan setiap di antara kita ini adalah harus berdakwah kepada Allah. Lakin la yumkin an yatakallam bi syai' illa wa huwa wathiq minhu 100%. Akan tetapi dia tidak boleh berkata kepada perkara-perkara agama ini kecuali dia betul-betul yakin 100%. فالله الله بهذا الدين Itu, demi Allah itu hati-hatilah dengan pada Allah ber- berkaitan dengan agama ini. لا يمكن أن نكون سبب في تضييع هذا الدين Itu jangan sampai kita menjadi sebab untuk menyanyiakan agama ini. أو أن الأمة تؤتى من قبلنا أو أن الأمة تؤتى يعني يكون خراب هذه الأمة من جهتنا Atau umat ini rusak disebabkan kita. أنا أسأل عن الدراسة الآن الدراسة التي هي دراسة دنيوية نعم Saya bertanya tentang pelajaran yaitu yang berkaitan dengan pelajaran duniawiya. هل نحن في الدراسة الدنيوية كالدراسة الدينية Apakah kita belajar tentang perkara-perkara dunia itu seperti kita belajar mengenai perkara-perkara agama? La. Tidak. Idzan la budda an nughayyir. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oleh karena itu tidak boleh tidak kita harus merubah karena Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Wallah subhanahu wa ta'ala والذين جاهدوا jahadu fina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, جاهدوا أي بذلوا غاية الجهد yaitu jahad maksudnya yaitu dia uh, mengerahkan segenap tenaganya untuk bersungguh-sungguh. فينا إخلاص Dan fina tadi kata Syekh yaitu ikhlas yaitu di jalan kami itu ikhlas. لنهدينهم أي والله لنهدينهم Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada mereka. فلا اعتذر بعض الناس يقول أنا كبير في السن أو لدي أولاد أو كذا أو كذا وكذا من الأعذار Sebagian manusia mereka mengambil uzur atau beruzur bahwasanya saya sudah tua atau saya memiliki anak yang banyak dan lain sebagainya dari uzur yang dia sampaikan. ولا نجعل هذه الدورة كالعرس Dan kita tidak menginginkan daurah ini yaitu seperti apa menghadiri pesta pernikahan. يجتمع الناس ثم يخرجوا بلا فائدة Manusia berkumpul di pesta tersebut kemudian mereka keluar tidak mendapatkan apa-apa. نريد إذا جاء العلماء لكم في هذه البلاد أنا لست بعالم Saya menginginkan jikalau ada ulama yang datang di tempat kalian dan kata Syekh saya bukan seorang alim. أن يجدوا طلاب يعرفون ما هو معلوم من الدين بالضرورة يجدوا طلاب يعرفون ما هو معلوم من الدين بالضرورة supaya iman wal Islam wa syurut as-salah yaitu supaya ulama tersebut apa mendapatkan antum semua sudah mengetahui berkaitan dengan perkara-perkara dalam agama ini yang sudah diketahui dengan darurat labud an natahayya durus kibar al-ulama eh, kita harus bersiap-siap ketika datang para ulama yaitu untuk menerima pelajaran mereka fa la tadhun أن هؤلاء العلماء كانوا يلعبوا في الصغر Jangan engkau menyangka bahwasanya para ulama tersebut mereka bermain-main ketika eh, mereka kecil. هم بشر كما نحن بشر Mereka adalah manusia sebagaimana kita manusia. لكنهم أخلصوا لله Akan tetapi mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala وبذلوا غاية الجهد dan mereka telah bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan mereka. هل العلم محصور في علماء السعودية مثلا Apakah ilmu itu hanya terkumpul pada ulama-ulama Saudi? الأرض لا تقدس أحدا الأرض لا تزكي أحد Bumi itu tidak memberikan rekomendasi kepada siapapun. وإنما يقدس المرء عمله Akan tetapi yang mensucikan seseorang yaitu amalan-amalannya. فنريد أن نعمل Maka kita menginginkan supaya apa? Supaya beramal. هناك من هذه البلاد وغيرها من البلدان خرج علماء وانتفعت الأمة بهم Di sini ini di- ada di terdapat ulama begitu pun di luar datang di sini itu ada ulama-ulama dan di antara kita sudah memperoleh manfaat dari mereka. فالله الله بهذا الدين تبدأ من هذا اليوم بالمذاكرة والمراجعة نعم Itu kata saya supaya kita memperhatikan agama ini dan eh, antum memulai dengan apa? Mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari الذي يحثك على العلم dan yang mendorong kamu untuk menuntut ilmu ويأمرك بالمعروف ويأمرك بالمعروف dan memerintah kepada yang ma'ruf وينهاك عن المنكر dan melarangmu untuk berbuat mungkar ويريد منك أن ترتقي وتزداد وتحفظ وتراجع dan menginginkan kepada kamu untuk me- merujah dan menambah هذا هو المحب لك Da- inilah orang yang mengingin inilah orang yang mencintaimu أما الذي يقول لك لا تراجع ولا تحفظ ولا تدرس adapun orang yang berkata kepadamu janganlah engkau belajar janganlah engkau mengulangi والله هذا ما أرد بك خير orang ini adalah orang yang tidak menginginkan kepadamu kebaikan فلا بد أن نتعاون أخوانا Tidak boleh tidak kita harus saling membantu wahai ikhwan. Al-ba'd minna la yadri annahu talib ilm. Di antara kita tidak mengetahui bahwasanya dia adalah penuntut ilmu. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menginginkan kebaikan maka Allah pahamkan kepadanya agama ini. Wa a'zam al-fiqh fid din at-tauhid. Dan yang paling besar pengetahuan terhadap agama ini yaitu pengetahuan terhadap tauhid. Fatuhsin fillah subhanahu wa ta'ala. Engkau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqul anna Allah Subhanahu wa ta'ala ikhtarani an akun talib ilm. Dan engkau berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya untuk menjadi seorang penuntut ilmu. an atlub al-ilm. Dan saya tidak boleh tidak harus menuntut ilmu. Al-Imam Malik rahimahullah taala, Imam Dar al-Hijrah, Imam Malik yaitu Imam Darul Hijrah su'ila ar-rajul mahkumun alaihi bil qasas ditanya tentang seseorang laki-laki yang telah dihukumi dengan kisos walam yabqa ma'ahu min al-waqt illa qalil dan tidak tersisa baginya kecuali waktu yang sedikit qila ya Aba Abdullah kunyat al-Imam Malik dikatakan kepada Imam Malik رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبق معه من الوقت إلا قليل ماذا يعمل seseorang yang dia yang dia akan dikisos dan tidak tersisa waktu baginya kecuali sedikit, apa yang harus dia lakukan, apa yang dia amalkan? هل يكثر من قراءة القرآن Apakah dia memperbanyak membaca Al-Quran أو من صلاة النافلة atau salat-salat nafilah أو من الصيام atau berpuasa أو من الذكر atau berzikir au mada atau apa qala rahimahullah berkata Imam Malik rahimahullah yatlub al-ilm dia menuntut ilmu wa illam ya'mal bih walaupun dia tidak beramal dengan ilmu tersebut Imamun al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala Imam kita Imam Syafi'i rahimahullah yaqul talabul ilm afdal min salatin nafilah Beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal lebih utama dari salat nafilah. Lakin la tadhun anna al-ilm akan tetapi jangan engkau menyangka bahwasanya ilmu faqat lil barakah. Yaitu dituntut hanya untuk mencari barakah. Wa adam al hifz. Yaitu tidak menghafal. Wala mudzakarah. Tidak mengulangi. Wala muraja'ah. Tidak mengulang-ulang. Wala tazkiyah lil ilm bit ta'lim. Ta'lim an-nas. Dan tidak mengajar manusia dalam masalah ilmu. Fa al-kull minna ya'rif أن البعض منا هدانا الله إياه ليس على الجادة نعم Semua ke, di antara kita yaitu kadang mengetahui bahwasanya dia tidak bersungguh-sungguh. فأنت الآن حضرت في هذه الدورة اجعل حضورك في هذه الدورة له فائدة بدل أن يضيع عليك الوقت نعم Yaitu, antum sudah datang dalam daurah ini maka jadikanlah dalam daurah ini untuk mendapatkan manfaat. فأريد إخواننا أن أسمع إذا رجعت إن شاء الله تعالى أن الكل استمر على الحفظ والمذاكرة وتعليم الناس وكذلك يعني الارتقاء في العلم dan saya berharap ketika saya sudah kembali ke Saudi saya mendengar antum-antum yaitu tetap menghafal tetap merojaah mengajar manusia dan kalian tetap sedikit demi sedikit yaitu menuntut ilmu ويعني أعتذر أن يعني قد أقمت بعض الطلاب منكم وكذا وهذا والله ما كان إلا للحرص عليكم Dan saya minta maaf atas sebagian uh, tulab penuntut ilmu yang saya suruh berdiri karena saya uh, memang ingin menginginkan kalian itu untuk mendapat kebaikan. وأنا والله لي- لست بأفضلكم Dan saya bukanlah seorang yang lebih afdol, lebih utama daripada kalian. لكنني إن khairul lakum. Akan tetapi mudah-mudahan insyaallah saya kata saya itu lebih baik daripada kalian. Asallah subhanahu wa ta'ala niwaffiq al-jami' lima yuhibbu yarda wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa astaudi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'uhu. Kemudian Syekh tadi berdoa kepada mendoakan kita semua mudah-mudahan mendapat eh, ilmu eh, yang bermanfaat dan Syekh tadi meminta izin untuk meninggalkan Eh, kita semua karena besok uh, Syekh akan berangkat ke Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.